zikir malam Langit memimpin zikir malam Membaca wirid hening dalam hitungan renyai hujan dan manik-manik keringat dinginku mendesirkan tasbih bersama pucuk-pucuk pohon di mulut pori-poriku. Sesekali kilat memucatkan rumput-rumput, mencuatkan lidah-lidah laut dalam kemuruh tahmid bersama khauf rojaku. Sementara petir dan guruh bergantian meneriakkan takbir dari puncak diamku. Langit memimpin zikir malam di bumi kelam gelisahku. 14 15 Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Sepanjang jalan, kulihat wajah-wajah yang kalah menatap mataku yang tak berdaya. Sementara tangan-tangan perkasa terus mempermainkan kelemahan Air mataku pun mengalir mengikuti panjang jalan, mencari-cari tangan lembut wibawamu. Dari dada-dada tipis papan, terus kudengar suara serutan derita mengiris berkepanjangan. Dan kepongahan tingkah meningkah. Telingaku pun kutelengkan, berharap sesekali mendengar merdu menghibur suaramu. Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Ribuan tangan gurita keserakahan menjulur-julur ke sana kemari, mencari mangsa memakan korban, melilit bumi meretas harapan. Aku pun dengan sisa-sisa suaraku mencoba memanggil-manggilmu. Oh Muhammadku, oh Muhammadku. Di mana-mana sesama saudara saling cakar berebut benar sambil terus berbuat kesalahan. Quran dan sabdamu hanyalah kendaraan masing-masing mereka yang berkepentingan. Aku pun meninggalkan mereka, mencoba mencarimu dalam sepi rinduku. Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Sekian banyak Abu Jahal, Abu Lahab menitis kesekian banyak umatmu. Oh Muhammadku, selawat dan salam bagimu. Bagaimana melawan gelombang kebodohan dan kecongkaan yang telah tergayakan. Bagaimana memerangi umat sendiri Oh Muhammadku Aku merindukanmu Oh Muhammadku Aku sungguh merindukanmu 14-16